amma ba'd Para hadirin Saudaraku kaum muslimin A'azani wa a'azakumullahu jami'an Yang semoga kita semuanya Dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jal Pada kesempatan malam hari ini Kita akan melanjutkan pengajian rutin kita di tempat ini di masjid yang mulia ini di mana kita masih dalam pembahasan silsilah hadis-hadis yang sahih yang disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhis Salihin dan kita masih di dalam bab sidqi bab tentang kejujuran di mana kita telah membaca beberapa hadis yaitu empat hadis yang telah kita baca maka pada kesempatan kali ini kita akan membaca hadis yang kelima wa yaqulu al-imam al أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي رحمه الله تعالى وغفر له عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لقومه لا يتبعني أو لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنما أو خلقات أو خلفات وهو ينتظر أولادها فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور Allahumma hbisha alaina fahubisat hatta fatahallahu alaih fajama al-ghanaima fajaat yakni an-naru litakulaha falam tat'amha faqala inna fikum ghululan falyubayi'ni min kulli qabilatin rajulun falaziqat yadu rajulin biyadihi فقال فيكم الغلول فليبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فوضعها فجاءت النار فأكلتها فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا thumma ahallallahu الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا wa ajzana لنا ahallana lana muttafaqun Hadis ini hadis yang kelima dalam bab sidq datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan dinyatakan oleh al Imam An-Nawawi rahimahullah muttafaqun Artinya hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumullah jami'an di dalam kitab sahih keduanya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya tepatnya dalam kitab fardil khumus sementara alimah muslim dalam sahihnya di dalam kitab al-jihad was sayir kitabul jihad was sayir sehingga hadis ini hadis yang jelas-jelas sahih pasti kesahihannya pasti kebenarannya dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di mana di sini Nabi alaihi salatu mengisahkan sebuah kisah yang terjadi pada seorang nabi dari nabi-nabi Allah yang Allah utus ke muka bumi. Barakallahu fikum. Maka tentunya apa yang dikisahkan oleh nabi itu adalah hakun wasidqun. Itu adalah benar dan jujur benar-benar terjadi dan demikianlah keadaannya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghaza nabiyyun minal anbiya." Seorang nabi dari kalangan para nabi dahulu berperang. Jadi ingin melakukan jihad, ghaza. Perang, berjihad fisabilillah. Faqala liqaumihi, maka dia memberikan naam nasihat dan barakallahu fikum bimbingan-bimbingan kepada kaumnya yakni kepada orang-orang yang akan ikut beserta dalam jihad yakni para pasukannya yang ingin berjihad bersamanya dia menyatakan la yatba'anni rajulun malaka bud'a imra'atin Janganlah sekali-kali ada seorang yang ingin mengikuti aku dalam jihad ini. Ya, jangan sekali-kali ada yang mengikuti aku ingin bersama aku di dalam jihad ini seseorang ini seorang pria yang dia baru saja menikah. Malaka bud'a imra'atin ini sebuah kinaya, kinaya tentang seorang yang baru menikah dia baru saja melakukan akad nikah, baru menikah. Wahyu yuridu ayat biha dan dia ingin menggaulinya sebagai istrinya. Ya. Baru saja menikah, melangsungkan akad nikah dan ingin menggaulinya walamma ya biha akan tapi dia belum menggaulinya. Ya, belum. Sudah ada perintah untuk berjihad ada panggilan jihad fisabilillah sementara baru zuat, baru nikah maka nabi ini menyatakan jangan dia ikut dalam jihad ini perang ini kondisi seorang yang baru saja menikah dan belum menggauli istrinya tersebut jangan Kemudian wala ahadun dan juga jangan pula seorang yang dia itu bana buyutan dia sedang membangun rumahnya membangun rumah walam yarfa Faha dan belum mengangkat atapnya artinya menutupi rumahnya belum tertutup belum diatapi rumah sudah berdiri temboknya sudah ya semuanya atapnya belum ada ya apa rumah kalau nggak ada atap gimana mau tinggal susah kehujanan kepanasan maka Nabi tersebut alaihi salam menasihati jangan seorang yang sedang membangun rumah dan belum tertutup atasnya, atapnya belum diletakkan. Wala ahadun dan juga jangan pula seorang yang dia ishtara ghanaman dia membeli kambing atau khalifatin uh, tadi kita belum sempat membaca pernyataan al-Imam An-Nawawi beliau menyatakan al-khalifat bi fathil kha al-mu'jamah wa kasril lam al-khalifat dengan kha yang berfathah al-mu'jamah mu'jamah itu mak maksudnya yang bertitik karena kha itu bertitik ya kalau tanpa titik biasanya para ulama menyatakan al-muhmalah ha al-muhmalah tanpa titik ini salah satu cara untuk menjelaskan sebuah kata. Menjelaskan sebuah kata para ulama demikian menjelaskan agar tidak terjadi kesalahan. Wa kasril lam dan lam yang berkasrah khali bukan khala tapi khali fa jam'u khalifah ini kata jamak dari khalifah hiya naqatul hamil yaitu onta yang sedang bunting Iya. Jadi seorang yang beli kambing atau onta yang sedang bunting wayantadiru wahwayantadira aulada. Dalam keadaan dia sedang menunggu-nunggu ya beranaknya onta tersebut atau kambing tersebut. Ya, tunggu hari kelahirannya atau beranaknya onta tersebut. Fagaza setelah dia memberikan bimbingan ya nasihat kepada pasukannya Kemudian setelah itu Gaza dia pun melakukan jihad fisabilillah, bertempur di jalan Allah. Fadana minal qaryati, maka mulai mendekat kepada sebuah kampung. Ya. Ini sebuah kampung yang akan dia serang. Salatul asri dan minal qaryati salat al-asri atau qariban min dalik. Ternyata dia sampai di kampung itu yang akan dia serang sudah masuk waktu asar atau mendekati waktu asar. Artinya sudah sore, sudah mulai gelap. Sore. Faqala li Syamsi karena dia khawatir kalau nanti sampai malam nah berperang dalam kondisi malam ini justru berbahaya. Dalam kondisi dia menyerang tidak terlalu hafal medan dalam posisi malam gelap bisa jadi dia akan kalah dan banyak korbannya. Iya, demikian nabi tersebut dia berpikir, mempertimbangkan. Maka apa yang dilakukan? Faqala lisyamsi. Kemudian dia berkata kepada matahari, berdialog dengan matahari. Qala innaki ma'muratun wa ana ma'murun. Sungguh engkau wahai matahari makmuratun adalah makhluk yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku juga diperintah oleh Allah Jalla wa ala. Yani matahari diperintah memang diperintah untuk beredar, berputar ya, dari timur ke barat demikian berputar itu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran dalam surat Yasin "وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ اللَّهَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ alim dan matahari beredar berjalan di tempat peredarannya berputar dari timur ke barat terus demikian secara teratur dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang demikian itu takdirul azizil alim berdasarkan ketetapan dan perintah dari Allah yang maha perkasa dan maha berilmu Allah Maha Perkasa, Maha Mampu, Maha Kuat, tidak terkalahkan. Allah yang mengatur itu matahari itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengetahui peradaran matahari itu kapan dia terbit, kapan dia terbenam dan seterusnya. Demikian, matahari bergerak, beredar dengan perintah Allah, yaitu perintah yang kauni. Amrun kauni. Ya, perintah yang kauni yang tidak bisa dicegah dan tidak ada yang bisa menghindar lari dari ketetapan Allah yang kauni barakallahu fikum dan aku juga adalah makmur kata nabi tersebut alaihi salam aku juga diperintah perintah untuk apa untuk menjalankan syariat Allah matahari diperintah dengan perintah yang kauni aku diperintah dengan perintah yang syar'i apa itu yaitu berjihad di jalan Allah. Apa yang dilakukan oleh Nabi tersebut berdasarkan perintah Allah berjihad di sabilillah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah sering kita sebutkan terkait dengan jihad, amalan yang mulia, amalan yang indah, amalan yang naam uh, diatur dengan sekian aturan, dengan adab-adabnya dalam berjihad dan seterusnya yang telah dipraktekkan oleh Nabi para sahabatnya, para tabi'in, para aima kita telah berjihad dengan jihad yang luar biasa yang dengan jihad tersebut Islam tersebar ya banyak dari orang-orang kafir yang menerima Islam yang masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong dilakukan oleh para nabi dan para as-salihin, orang-orang yang saleh. Maka demikian pula yang dilakukan oleh Nabi ini, yang diceritakan, dikisahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam kondisi demikian dia berkata kepada matahari, "Innaki ma'muratun wa ana ma'murun." Sama-sama kita ini diperintah. Dan perintah syar'i itu lebih tinggi daripada perintah kau ini. Faqala maka dia kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma hbisha alaina." Ya Allah, tahanlah matahari tersebut untuk kami. Artinya tahan, jangan terbenam dulu, jangan tenggelam dulu matahari ini. Tahan. Ya, berdoa kepada Allah Jalla wa ala, Sang Penguasa jagat raya ini. Zat yang maha perkasa, yang maha mampu melakukan apa saja yang dikehendakinya, tidak ada yang bisa menghalangi kehendak dan irada Allah Jalla wa ala. Fahubisat, maka kemudian matahari itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditunda ya terbenamnya. Hatta fatahallahu alaih. Ya, matahari itu ditahan untuk terenggelam, maka dia pun berperang, menyerang ya, kampung tersebut, orang-orang kafir tersebut hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada nabi ini dan pasukannya. Allah menangkan mereka. Fatahallahu alaihi. Fajama al-ghanaima. Maka mulai dikumpulkan Nabi tersebut mengumpulkan ghanimah-ghanimah yang ada. Ghanaim jamak dari ghanimah. Hasil pampasan perang. Ya, hasil pampasan perang. Fajaat yakni annar maka datanglah api litakulaha falam tat'amha karena ghanimah dulu itu di, sebelum nabi ini ghanimah di uh, syariat nabi-nabi sebelum nabi kita Muhammad SAW pada umat-umat terdahulu ghanimah itu tidak boleh diambil tidak halal bagi mereka sehingga ketika mereka berperang mendapatkan ghanimah dikumpulkan semuanya kemudian nanti dimakan oleh api dibakar habis Nah, tidak ada yang berhak untuk mendapatkan ghanimah. Demikian syariat ya dahulu. Ini syariat dari Allah Jalla wa ala. Maka mulai dikumpulkan hasil pampasan perang tersebut, dikumpulkan kemudian ja'at an api datang. Ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala api tersebut ingin memakan dan menghabiskan ghanimah tadi. Ternyata falam tak tatamha. Ternyata api tersebut tidak bisa memakannya. Memakan ghanimah tersebut. Faqala maka sang nabi tersebut menyatakan inna fikum ghululan. Sungguh ada di antara kalian orang-orang yang ghulul yang mengambil rampasan perang tadi harta tadi ghanimah ada yang menyembunyikan ya mengambil dan mencuri harta ghanimah tadi Demikian al hulul Nabi tersebut menyatakan ada di antara kalian yang menyembunyikan dan mencuri ghanimah sehingga tidak bisa dimakan oleh api tadi, belum dimakan. Dihabiskan oleh api tersebut karena ada yang mencuri, menyimpan. min kulli kabilatin rajulun. Maka hendaklah masing-masing dari setiap kabilah salah seorang datang untuk membaiat kepadaku membaiat bahwasanya memang mereka sudah menyerahkan ghanimah semuanya jadi Nabi tersebut minta dari setiap kabilah datang perwakilan untuk membaiat bahwasanya memang ya ghanimah yang mereka dapatkan yang mereka kumpulkan itu sudah dikumpulkan semua sudah diberikan sudah diserahkan tidak ada yang tersisa atau tidak ada yang disembunyikan. Demikian permintaan Nabi tersebut. Maka datanglah masing-masing utusan perwakilan ya dari setiap kabilah datang uh, berjabat tangan dan membaiat Nabi tersebut. Falaziqat yadu rajulin biyadihi maka datanglah seorang kemudian dia menempelkan tangannya ke tangan Nabi tersebut untuk membaiat. Fakala fikumul hulul ketika tangannya itu Naam menempel dengan tangan sang Nabi, ya, ketika berjabat tangan demikian, maka sang Nabi menyatakan ada di antara kalian al-ghulul, orang yang menyembunyikan ghanimah. Ada. Tentunya berdasarkan wahyu Allah. Dia Nabi tersebut mengetahuinya dengan wahyu Allah Jalla wa ala. Falyubayi'ni qabilatuka. Hendaklah kabilah kalian berbaiat kepadaku, yani berbayat untuk menyerahkan itu semuanya. Jangan disembunyikan, jangan disimpan untuk kepentingan mereka, diserahkan. Falaziqat yadu rajulaini aw thalathatin biyadihi dan kemudian datanglah dua orang atau tiga orang kemudian menempelkan tangannya ke tangan sang nabi tersebut Fakala maka Nabi itu menyatakan fikumul hulul juga ada pada kalian hulul faja'u bi ra'si misli ra'si baqaratin min maka mereka pun datang membawa naam emas yang berbentuk kepala kerbau ya kepala kerbau yang naam emas terbuat dari emas jadi emas yang bentuknya seperti kepala kerbau emas ya fa wada'aha kemudian mereka meletakkannya atau nabi tersebut kemudian menerima dan meletakkannya faja'atin nar fa'akalatha maka setelah itu datanglah api ya kemudian membakar semua harta ganimah tadi dibakar artinya sudah diserahkan semuanya Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Falam tahillal ghanaimu li ahadin qablana." Maka sungguh tidak halal ghanima itu bagi seorang pun sebelum kita. Ya, sebelum kita ini umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ahallallahu lana al-ghanaima, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuk kita. Untuk siapa? untuk umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menghalalkan untuk kita yang mana tidak dihalalkan bagi umat sebelumnya. Lama ra'a da'fana wa ajzana fa ahallaha lana. Tatkala Allah mengetahui ya, mengetahui kondisi kita yang lemah ya, sangat lemah kondisi kita, maka Allah Jalla wa ala menghalalkan untuk kita ghanimah. Allah Maha mengetahui tentang kondisi naam kita ini yang lemah imannya. Lemah ketika digoda dan diganggu dengan harta. Ya. Lemah. Barakallahu fikum. Dibandingkan dengan orang-orang terdahulu memiliki kekuatan kekuatan fisik dan kekuatan iman yang luar biasa. Kekuatan fisik dan iman. Sementara umat Muhammad disebutkan di sini mereka lemah dari sisi ini, maka Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuk umat Islam ghanimah tersebut. Dan ini salah satu kekhususan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekhususan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu mereka dihalalkan al-ghanaim walam tahilla li ahadin qabli. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari demikian pula Imam Muslim Nabi menyatakan u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli aku diberi lima kekhususan, keistimewaan, kelebihan yang tidak diberikan kepada seorang pun dari nabi-nabi sebelumku. Di antaranya, di antara lima keistimewaan atau kekhususan itu yaitu wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli. Dihalalkan bagiku tentunya bagi nabi dan umatnya ghanimah dan tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku. Para hadirin saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini hadis yang agung yang memiliki sekian faidah dan mutiara-mutiara ilmu yang bisa kita ambil darinya. Yang pertama, sebagaimana tadi kita singgung di depan bahwa semua berita yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hak dan benar adanya dan wajib untuk diimani dibenarkan wajib untuk kita membenarkan setiap berita Nabi termasuk kisah-kisah yang diceritakan disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama hadis tersebut adalah hadis yang sahih yang memenuhi kriteria hadis yang sahih yang naam bersambung silsilah periwayatannya sanatnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW maka wajib untuk kita menyatakan naam aman nabi wa sami'na wa ata'na wa qabilna kita mendengar taat kita beriman kepadanya kita menyambut hadis tersebut kita membenarkan hadis tersebut. Termasuk hadis ini kisah yang dikisahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan salah satu konsekuensi dari persaksian kita kepada Nabi bosnya beliau benar-benar seorang utusan Allah, Nabi dan Rasulullah. Konsekuensinya ketika kita membenarkan dan bersyahadat, bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi benar-benar seorang nabi dan utusan Allah, wajib untuk kita membenarkan semua berita yang disampaikan, disabdakan, diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Ya, tasdiquhu fima akhbar membenarkan semua berita yang disampaikan oleh Nabi. Tidak boleh ragu. Tidak boleh kemudian kita menyatakan perlu diteliti kembali tentang kisah tersebut benar atau tidak. Perlu dikaji ulang dari sisi ya ilmu sejarah, ilmu ini, ilmu itu. La, tidak boleh. Kalau kita masih demikian, masih meragukan, mempertanyakan kebenaran kisah yang telah disabdakan oleh Nabi dalam hadis yang sahih, maka juga ah, di dipertanyakan dan diragukan keimanan kita dan syahadat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini penting. Jangan sampai kita termakan atau tertipu dengan sebagian ungkapan-ungkapan orang-orang yang ingin menjauhkan kaum muslimin dari syariat Islam yang sebenarnya dari Al-Quran dan Sunnah sehingga mereka menyatakan oh kalau kisah itu ya uh, dari sisi naam sejarahnya ya bisa kita terima dari sisi historis tapi kalau dari sisi faktanya ya belum tentu karena ada versi lain nah ini jangan selama hari itu sahih benar itu adalah sabda Nabi maka kita yakini itu adalah hak. Karena Nabi kita Muhammad SAW tidaklah berbicara kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga kisah ini kisah yang benar di mana Nabi saw mengisahkan seorang nabi dari nabi-nabi yang terdahulu. Dan tidak disebutkan siapa nabi tersebut. Dan di antara keimanan kita terkait dengan para nabi dan rasul, iman kepada nabi dan rasul, kita meyakini dan mengimani bahwa nabi dan rasul itu banyak. Tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Adapun disebutkan dalam Al-Quran atau dalam Sunnah itu bukan merupakan pembatasan. Terkhusus para nabi maka sangat banyak Allah utus para nabi dari naam setiap generasi. Demikian pula Rasul. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan. Kata Allah Jalla wa'ala, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat, setiap generasi. Berapa umat, berapa generasi mulai dari Nabi Adam. Terus, ya atau dari Nuh sampai Nabi Muhammad SAW. Banyak. Tidak terbatasi 25. Lebih. Barakallahu fikum. Demikian pula para nabi banyak. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu. Di antara dalilnya Allah menyatakan yahkumu biha an-nabiyyuna aslamu dan telah berhukum dengan Taurat dengan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam berhukum dengannya para nabi-nabi, nabiyun. Allah katakan nabiyun bukan satu nabi, para nabi banyak. Mereka berhukum dengan Taurat. Yani nabi setelah Musa sampai ke Nabi Isa itu sekian nabi yang Allah utus. Yang mereka telah berislam itu mentauhidkan Allah Jalla wa ala. Ini keyakinan kaum muslimin terkait dengan penetapan para nabi dan rasul ini penetapan jumlah nabi dan rasul kemudian faedah ilmiah yang lain yang kita bisa ambil dari hadis ini bahwa annal jihad masyru'un fil umam sabiqah kama huwa masyru'un fi hadil ummah bahwasanya syariat jihad itu sudah disyariatkan ditetapkan amalan jihad sudah disyariatkan kepada umat-umat sebelum umat Islam, umat akhir zaman. Sebelumnya sudah disyariatkan pada umat-umat sebelumnya. Sebagaimana juga disyariatkan pada umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya hadis ini dan juga di dalam Al-Qur'anil Karim di dalam beberapa ayat Allah menyebutkan tentang nabi-nabi terdahulu yang mereka berperang, berjihad di jalan Allah Jalla wa ala. Di antaranya firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-Imran ayat 146 Allah berfirman wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'afu wa ma dha'ufu wa mastakanu Allah menyebutkan berapa banyak dari nabi yang berperang bersamanya ya ribbiyuna katsir yakni orang-orang yang bersama dia yang beriman kepadanya dari nabi-nabi terdahulu dan mereka tidak merasa lemah, tidak merasa ya, putus asa, tidak merasa naam uh, barakallahu fikum kemudian merasa mundur ya, ingin mundur dan lari dalam jihad ketika menimpa mereka berbagai kesulitan dan keberatan-keberatan dalam jihad. Karena jihad itu semua amalan yang berat, amalan besar namun berat, penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan, butuh jiwa yang besar, iman yang kokoh dalam melakukan amalan jihad fi sabilillah. Maka umat-umat terdahulu demikian mereka kokoh ketika berjihad di jalan Allah. Demikian pula kisah tentang Talut dan Jalut dan juga Daud alaihissalam. Itu juga termasuk salah satu dalil naam tentang syariat jihad pada umat-umat terdahulu. Telah disyariatkan jihad pada umat terdahulu. Juga dari hadis ini bisa diambil sebuah faidah ilmiah sebuah ilmu yang sangat penting dan berharga yaitu hadis ini menunjukkan sebagai dalil yang menunjukkan tentang maha agung dan maha kuasanya Allah Jalla dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala huwa mudabbirul qaun huwa mudabbir al Kaun Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Rabbul alamin Rabb semesta alam yang mengatur semua yang ada di alam raya ini, di jagat raya ini, yang mengaturnya adalah Allah. Semuanya. Nah, peredaran matahari, pergantian siang dan malam, berhembusnya angin, turunnya hujan, nah, dan seterusnya. Tumbuhnya tanaman, dan semuanya ini yang ada di alam semesta ini itu dengan pengaturan dari Allah Jalla wa Ala bitadbirihi jalla fi'ula wahdah. Allah lah yang mengaturnya. Tidak ada yang mengatur selain Allah dalam urusan ini. Dalam nam apa yang terjadi di alam semesta ini. Tidak ada yang mengatur, selain tidak ada tandingan bagi Allah dalam pengaturan tersebut. Sehingga ini keyakinan yang wajib diyakini oleh setiap muslim, setiap mukmin bahwa Allah Jalla wa al-mudabbir kulla Dan keyakinan ini subhanallah telah diyakini oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka meyakini keyakinan ini bahwasanya Allah itu adalah pemberi rizki Allah itu yang mencipta Allah itu yang mengatur. Mereka meyakini ini. Hanya saja ya mereka enggan dan tidak mau mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah satu-satunya. Tidak mau mentauhidkan Allah dengan enam berbagai alasan. Ya. Alasannya karena enam eh, ingin mencari menjadikan wasilah atau ini atau itu. Al-muhim ini keyakinan yang wajib terkait dengan keyakinan kita kepada Allah Jalla wa Ala di dalam perbuatan-perbuatan Allah yang khusus bagi Allah yaitu at-tadbir. Di antaranya adalah at-tadbir, pengaturan. Kemudian Faedah yang ketiga yaitu bayanu ni'matillahi ala hadil ummah. Penjelasan tentang besarnya nikmat dan anugerah Allah kepada umat ini, umat Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menganugerahkan sekian nikmat dan anugerah bahkan kekhususan-kekhususan bagi umat ini. Di antaranya dihalalkannya apa? Ghanimah. Padahal umat-umat terdahulu mereka sudah berperang lelah, ya berjuang lelah siang dan malam, tapi tidak bisa merasakan dan menikmati hasil rampasan, rampasan perang tadi. Harta tersebut tidak dinikmati. Sementara umat Islam, umat Muhammad ternyata boleh pakai itu tanah atau hewan atau yang lainnya dari hasil rampasan perang. Ini nikmat karunia besar. Oleh karena itu para ulama menulis karya membukukan di dalam karya-karya mereka kitab mereka tentang fadlul Islam kelebihan-kelebihan Islam ini umat Islam ini Islam dan umat Islam apa kelebihannya sungguh betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada umat ini dan nikmat yang sangat-sangat besar dan sangat agung yaitu ketika Allah menyempurnakan Islam. Menjadikan agama ini agama yang sempurna, sudah sempurna, lengkap. Dan Allah ridai Islam ini sebagai satu-satunya agama yang dianut dan dipeluk oleh hamba-hambanya. Sudah, tidak ada yang lainnya. Dan Allah lengkapi nikmat-nikmat mereka. Nah, sebagaimana Allah tegaskan dalam ayatnya. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam Ini nikmat yang agung yang besar sekali yang wajib bagi setiap muslim, muslimah, mukmin, mukminah untuk memahami nikmat ini dan memposisikannya dengan posisi yang tinggi, menghargai nikmat yang besar ini. Bahkan orang-orang Yahudi ketika tahu tentang ayat ini turun kepada Nabi Muhammad kepada kaum muslimin mereka iri ingin bosnya agama mereka lah yang menjadi pilihan dan diridhoi oleh Allah tapi tidak ternyata nikmat ini anugerah ini Allah berikan kepada kaum muslimin ini diantara faedah yang bisa kita ambil. Insya Allah Taala kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam biswab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته